السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله InsyaAllah kita melanjutkan kembali Pembahasan kita tentang Atau mengambil faidah Dari kitab Situ Duror Enam prinsip Yang disampaikan para A'imah, para ulama Al-Athar Yang merupakan perkara-perkara penting yang mesti diketahui setiap muslim dalam meniti jejak Nabiullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat Rasulullah alaihim jami'an. Kita telah membahas pembahasan paling utama dan paling pokok dan menempati urutan yang pertama yaitu ikhlasuddin lillah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang berkaitan dengan tauhid yang merupakan pokok agama ini yang menentukan semua bangunan amal agama seseorang yang tidak ada Islam tanpa tauhid dan tidak akan bermanfaat amalan-amalan seorang yang tidak tegak di atas tauhidullah. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu Allah surthani at-tariqu wahidun. Pokok yang kedua adalah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui bahwa kehidupan kita ini semata-mata dalam rangka untuk mengabdi, beribadah kepada Allah semata, maka Allah hanya memiliki satu jalan dan Allah hanya memberikan kepada kita satu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu jalan yang dibentangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah katakan bahwa satu-satunya keberuntungan hanya akan dimiliki oleh Hezbollah Ini mereka yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah bawakan pula <coughs> bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ridha dengan berbagai macam perpecahan berkelompok-kelompok bergolong-golong dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang mereka membuat pecahan-pecahan dalam agama ini membuat golongan-golongan dalam agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perilaku berpecah belah dalam beragama ini adalah jalan hidupnya orang-orang musyrik yang memang mereka memiliki banyak sesembahan sesuai dengan selera hawa nafsu mereka Adapun seorang mukmin muwahid yang hanya memiliki satu sesembahan, yang hanya memiliki satu nabi, yang hanya memiliki satu Al-Quran, yang hanya memiliki satu As-Sunnah, yang sumbernya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum mukminin ada orang mereka berada di satu jalan sebagaimana mereka hanya memiliki satu sembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita tentang berita nubuah perjalanan umat ini yang akan berpecah belah menjadi sekian banyak milah. Dan pecah belahnya menjadi milah-milah itu semuanya karena mengikuti hawa nafsu. Karena mereka mengekor kepada ahwa, mengekor kepada hawa nafsu. Yang benar-benar mereka dikatakan oleh Nabi menjadi sebuah golongan yang selamat di antara pecahan golongan banyak yang tidak selamat. Mereka dikatakan dengan al-jamaah dan dikatakan al-jamaah adalah ma'ana alihi washabi. Ini mereka yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Alhamdulillah, ketika Nabi bicara tentang bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi sekian banyak, kelompok maka berkata Al-Amir Al-Sanani rahimallahu taala beliau mengatakan laisa dzikrul adat fil hadis li bayani kasratil halikin wa inna ma huwa li bayani ittisa'i turuqid dalal wa syu'abiha wa wahdatit tariqil haqq Hadis yang menyebutkan tentang banyaknya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan berbicara, bukan sedang menjelaskan tentang banyaknya orang mereka binasa. Tapi penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kesatan. Banyaknya jalan-jalan kesatan yang bercabang-cabang dan bah, eh, dan bahwa jalan yang selamat yang akan mengantarkan sampai kepada Allah dan surganya hanyalah satu jalan yaitu jalan yang hak yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabatnya dan semisal dengan hadis itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wa anna hadha sirati mustaqim dan ini adalah jalanku yang lurus Allah telah menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya, dengan sejelas-jelasnya tentang sirat as-sirat al-mustaqim. Sehingga penjelasan yang panjang lebar ibaratnya satu Al-Qur'an dan semua sunnah yang Allah telah jelaskan kepada kita melalui nabinya hada sirat mustaqiman wa anna hada sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku inilah ini Al-Qur'an dan sunnah. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikutilah jalanku tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan perintah mengikuti jalan tadi, tapi Allah sempurnakan agar benar-benar kita mengikutinya, tidak boleh ke sana kemari. Fokus dengan jalan itu wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. fatafarraqu bikum an sabili karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah kepada kalian. Semoga kalian termasuk orang betul-betul bertakwa kepada Allah, memiliki hati yang takut dan mengagungkan Allah, dan hanya menempuh jalan yang dibentangkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah takwa. Hati yang mereka mengagungkan Allah, ada rasa takut kepada Allah, dan dia berjalan di atas jalan yang telah Allah tunjukkan untuk menuju Allah Subhanahu Taala. Dalam ayat ini sebagaimana beliau katakan ini wala tattabi'us subul. As-subul adalah jamak. Jamak dari sabil. Sehingga <clears throat> di sekitar jalan yang lurus ada sekian banyak jalan. Ada sekian banyak jalan. Ini seperti yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan hattalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuatkan sebuah garis kepada kami. Satu garis, seret, Lalu Nabi mengatakan, "Hada sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Wa khatta khututan an yamini wa an shimali. Dan Nabi membuat garis yang banyak di kanannya dan sebelah kirinya. Di sebelah kanan garis yang lurus tadi, Nabi membuat garis-garis yang banyak. Sebelah kirinya juga demikian garis-garis yang banyak. Lalu Nabi mengatakan, hadis subul. Ini adalah jalan-jalan. Ketika Nabi menggaris satu garis, Nabi mengatakan hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Sabilun mufrad. Ini tunggal. Hanya satu. Dan itulah satu-satunya jalan Allah Subhanahu wa taala yang wujudnya adalah kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lainnya. Lalu di samping jalan yang lurus ini ada sekian banyak jalan-jalan yang lainnya. Ada sekian banyak jalan-jalan subul tanpa batas. Jalan kesesatan sangat banyak dari kesesatan yang sudah keluar dari Islam ataupun jalan kesesatan yang masih dalam lingkup yakni Islam yang belum keluar dari Islam. Jalan-jalan sesat yang keluar dari Islam ia ya segala jenis kekafiran, segala jenis kesyirikan, ini semuanya adalah jalan-jalan yang telah keluar dari Islam. Sebagaimana jalan-jalan yang itu oleh manusia yang mereka totalitas di luar Islam. Atau mereka yang, yang masih mengatasnamakan Islam, akan tetapi mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan pemikiran. Rafidah, Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Sufia, dan sekian banyak berbagai macam firakudalah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka telah menempuh jalan-jalan yang menyimpang. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW ketika bicara tentang iftirakul ummah, maka disitu menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kesatan yang akan menyimpang di jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, maka agama ini ditegakkan di atas prinsip ittiba. Agama ini ditegakkan di atas prinsip ittiba. Yang prinsip-prinsip ittiba ada beberapa poin penting yang mesti kita fahami. Yang pertama, bahwa agama kita dibangun di atas wahyu. Agama kita dibangun di atas wahyu, bukan di atas akal dan pemikiran. Agama kita dibangun di atas wahyu, bukan di atas akal dan pemikiran. Maksudnya, bukan berarti bahwa agama kita ini disuruh membuang akal, disuruh menafikan, menolak akal tidak demikian. Tetapi kedudukan akal dan wahyu itu seperti kedudukan orang yang menunjukkan kepada ini seorang yang alim. Anda bertanya kepada seseorang mana ulamanya? Mana ulamanya? Tunjukkan kepada saya seorang ulama yang bisa membimbing saya kepada jalan yang benar. Maka si Ahmad, kalau kita bilang Ahmad, Anda tanya kepada si Ahmad, Wai Ahmad, tunjukkan saya kepada seorang ulama yang bisa membimbing saya kepada ini jalan yang lurus." Si Ahmad tunjukkan ulama si fulan. Kemudian satu saat ada pertentangan antara si Ahmad dengan si Fulan yang ulama itu. Anda memilih mana? Memilih si ulama atau memilih si Fulan? Hah? Ia tentu milih kepada si ulama yang Fulan itu, bukan si Ahmad. Ahmad sekedar menunjukkan itu ulamanya yang akan membimbing Anda kepada jalan yang lurus. Si Ahmad hanya tahu itulah ulamanya dia tunjukkan. Maka selanjutnya dia pun mengikuti ulama bukan mengikuti si fulan, eh, bukan mengikuti si Ahmad ini tadi. Akan ah, tapi ikhwan, sesungguhnya tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu. Karena yang menurunkan wahyu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan akal-akal manusia pula. Yang menurunkan risalah atau yang menurunkan wahyu ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang juga menciptakan akal manusia. Seandainya ada terkesan pertentangan antara wahyu, antara nas dengan akal, maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama, yang dia anggap nas itu adalah tidak sahih bukan nas yang sahih. Boleh jadi yang dia yang dia bilang dalil adalah dalil-dalil yang maudhu. Dalil-dalil yang palsu. Ini kemungkinan pertama. Dan alangkah di zaman kita sekarang ini banyak bertebaran riwayat-riwayat palsu. Banyak bertebaran riwayat-riwayat palsu. Dan itu merupakan bagian yang disaksikan oleh sejarah munculnya orang-orang zindiq munafik berat musuh-musuh Islam yang berbaju Islam orang-orang rusak yang berpenampilan Islam telah membuat riwayat-riwayat palsu sampai ribuan riwayat yang mereka buat disebarkan di tengah-tengah muslimin maka ketika para ulama mereka benar-benar menegakkan yaitu ilmu sanad. Yaitu melacak riwayat ini dari siapa dan siapa. Dari mana asal usulnya riwayat ini? Maka ini adalah satu-satunya ilmu yang istimewa yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Seluruh dunia agama manapun tidak akan ada yang mereka memiliki ilmu sanat ini. Anda mengatakan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan sanat Anda. Siapa yang membawakan perkataan itu dari mana? Anda mendapatkannya. Si fulan dari mana? Dari mana? Dari mana? Sampai dipastikan dari Nabi. Fulan, fulan, fulan, fulan. Sampai nyambung pada Nabi ini merupakan semuanya sanat yang setiap orangnya akan diteliti dengan sangat ketat. Ini hanya ada di dalam Islam. Gak ada yang lainnya. Anda cari semua di kitab suci apa? Katakanlah memanya Nabiullah Isa mengatakan begini, sebutkan sanatnya, gak akan ada. Tapi kalau anda tanya kepada alul hadith, bahwasanya kala Nabi Isa, kala Rasulullah, maka syaratnya akan ditunjukkan sampai benar-benar akan dibuktikan bahwa ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Ini adalah hasil penelitian yang sangat ketat yang sampai kemudian para ulama pun menyimpulkan asahul kutub ba'dal Quran sahih Bukhari. Sesah-sahih kitab setelah Al-Quran adalah sahih Bukhari. Kemudian ikhwani billah, ketika agama kita uh, yang pertama, apabila ada kesan pertentangan antara wahyu dan akal, apa tadi yang pertama? Boleh jadi yang dia anggap nas tadi adalah dalil palsu. Dalil yang tidak benar. Kemungkinan kedua, yang dia bilang dalil akal, yang dia bilang akal itu, dalil akal, itu adalah keliru bukan dalil akal. Yang ketiga, kemungkinan nasnya benar. Tetapi yang salah adalah dia dalam memahami. Yang salah adalah orang ini dalam memahaminya. Dan apabila nas telah sahih, kemudian ada seakan bertentangan dengan akal, maka yang dicurigai pertama kali adalah akalnya. Ketika nasnya telah dipastikan sahih, maka perlu dicurigai ini pada akal manusia. Karena betapapun akal manusia itu terbatas, sangat-sangat terbatas. Akal manusia sangat terbatas. Akal manusia jenisnya kayak apa? Dia tidak akan bisa bicara dengan rinci sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh pemilik akal. Katakanlah umpamanya Silakan Anda jenius, IQ Anda 200 sekian. Coba sekarang terangkan kepada saya apa yang ada di rumah sebelah. Di rumah sebelah apa yang ada di situ? Anda belum pernah masuk rumahnya, belum melihat barang-barangnya, maka bagaimanapun cerdasnya Anda, betapapun tingginya IQ Anda, Anda tidak akan pernah bisa bicara apa yang ada di rumah tersebut. Ini menunjukkan keterbatasan akal manusia. Hal-hal yang ya, di luar jangkauan akal, akal nggak bisa bicara. Sedangkan agama kita mengajarkan ada kehidupan setelah kematian dari alam barzah kemudian alam maksyar, ah, artil maksyar, ada surga, ada neraka, ada Allah, ada malaikat, ada jin dan syaitan. Akal manusia tidak akan bisa bicara dengan pasti kecuali hanya mendapatkan informasi. Maka nggak cukup dengan akal. Yang kedua, di antara keterbatasan akal manusia, kadang akal bisa mengetahui dengan global maslahat, mafsadat. Tapi akal tidak tahu rincian tentang maslahat dan mafsadatnya. Rincian lebih detailnya nggak tahu. Ini diterangkan detail oleh syariat. Hanya akan diterangkan dengan detail oleh syariat. Yang ketiga, ternyata terkadang manusia dengan akalnya ada keraguan antara yang maslahat dan mafsadat. Kira-kira mana ini yang betul-betul akan menimbulkan maslahat atau mafsadat? Maka nas memberikan keputusan mana yang benar-benar ini maslahat dan mana yang benar-benar mafsadat. Dan juga di antara kelemahan akal ikhwan, terkadang akal ini banyak yang tunduk kepada hawa nafsu. Banyak yang dia tunduk dengan hawa nafsu. Berapa banyak sarjana yang mereka sekolahnya tinggi-tinggi, gelarnya panjang. Tapi kalau sudah soal bicara kenikmatan maksiat, bicara tentang kenikmatan maksiat, maka akalnya kayak seperti lumpuh. Seandainya orang yang paling berakal itu orang yang paling jauh dari maksiat, maka para sarjana ini yang paling istiqamah, yang paling lurus, yang paling menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi kenyataan yang ada, berapa banyak orang mereka bergelar sarjana, sekolahnya tinggi, ilmunya banyak, tapi tenggelam dalam perbuatan maksiat-maksiat. Perbuatan haram, muharramat. Ini menunjukkan akal manusia banyak yang mereka tunduk dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kemudian billah maka agama ini membimbing manusia. Maka kalau Rasulullah Islam beliau ketika membandingkan antara akal dengan wahyu seperti mata dengan cahaya. Seperti mata dengan cahaya. Mata ini walaupun normal yang dia tidak cacat. Tapi kalau tidak ada cahaya, gak bisa melihat apa-apa. Dan gak akan bisa membedakan hakikat segala perkara. Ketika ada cahaya, baru mata ini sempurna dalam melihat segala-galanya. Maka mutlak membutuhkan yaitu syariat yang diajarkan Allah melalui nabinya. nya Pertama, prinsip itiba bahwa agama itu atau agama ini ditegakkan di atas wahyu, di atas risalah. Sehingga ketika kita telah benar-benar menegaskan diri kita adalah muslim yang mengikatkan diri kita kepada nabi, meyakini nabi yang diutus oleh Allah membawa risalah, maka kewajiban kita adalah taslim sebagaimana perkataan seorang salaf minallahi risalah wa ala rasuli al balagh wa alaina at taslim dari Allah risalah agama ini datangnya dari Allah bukan dari filosof bukan dari pemikir bukan dari sekelompok orang yang berkumpul untuk menelurkan pemikiran tapi agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia yang menciptakan otak-otaknya manusia, yang tahu proses segala-galanya, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah telah menurunkan agama ini dalam keadaan sempurna. Maka ketika kita telah mengetahui yang menurunkan agama adalah Allah Ta'ala, sedangkan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya, dan kemudian wala rasuli al-balagh dan kewajiban Rasul menyampaikan, maka kewajiban kita yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa alaina taslim. Kewajiban kita adalah betul-betul tunduk dan patuh. Kewajiban kita tinggal sami'na wa ata'na. Tidak ada ya ini sikap-sikap yang menunjukkan gejolak untuk membantah. Orang yang mereka masih memiliki gejolak membantah, menentang, menyelisihi menunjukkan kadar imannya masih diragukan. Apakah dia betul-betul beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah? Apa dia betul-betul beriman kepada Allah yang menurunkan risalah? Seandainya dia yakin Allah adalah yang menurunkan risalah dan Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Allah Al-Hakim, Allah Arhamur Rahimin, maka dia tidak akan bisa komentar apapun tentang risalah ini kecuali ya Allah aku benarkan risalahmu terbaik merupakan cerminan kasih sayangmu merupakan cerminan sifat bijakmu sehingga tidak ada yang jelek dari syariat ini sehingga dia tinggal sami'na wa ta'na yaitu at-taslim agama ditegakkan di atas sikap al itibak yang seperti itu dan Allah hanya menurunkan atau membentangkan satu-satunya jalan. Maka Allah ingatkan wala tattabi'u subul. Jangan kalian ikuti selain jalan Allah taala. Allah warning di samping kanan kiri ada banyak jalan. Ikutilah jalan yang ini, jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. As-subul dikatakan oleh Ibnu Mas'ud as wal bidah. Berbagai macam syubhat dan bid'ah-bid'ah yang semuanya merupakan hal-hal yang dibuat manusia dari hasil pemikiran manusia yang menyelisih pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan ikhwan masa ini pada pertemuan yang akan datang bismillah. Semoga manfaat. Wassallallahu wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.